Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis yang ke 29 dari kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah kita akan mendengarkan Nah barakallahu fiikum salah satu di antara kita yang setoran yaitu hadis yang pertama dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tafadhal Al-Akh Abdul Ghafur. Naam barakallahu fikum. Ewa, ya, bismillah. Terus pertama. Ewa, ya, bismillah. Terus pertama. sami itu? Yaqul. Yaqul Ayo, bismillah. Hadis pertama. awi meratin. wa hijratuhu ila ma hajara Ewa na'am barakallahu fikum. Antum sudah hafal Abu Sama? Eh bismillah. Yaqul Yaqul Yaqul inna a'malu binniyat wa inna wa inna wa inna wa inna wa inna ma wa inna ma wa inna min wa inna ma likulli imri'in nanti disempurnakan lagi ya, ada yang masih campur-campuran lah Bas Ayo, na'am. Akhbar apa nasinya? Bismillah. Kila. Ewa na'am barakallahu fiikum. Antum sudah hafal? Belum? Antum sudah hafal? Nah, bahas. Nanti kalau bisa usul-usul ya. Mudah sekali hadisnya na'am barakallahu fiikum. Antum sudah hafal? Lah bahas. Khair insyaallah. Antum sudah? Anak? Bismillah. lanjutkan. Sekarang kita masuki hadis yang ke-29. Perhatikan baik-baik hadis yang ke-29. Naam. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Ingat-ingat Al-Imam An-Nawawi namanya Yahya bin Syaraf, kunyanya Abu Zakaria. Beliau termasuk ulama ahli sunnah yang meninggal dalam keadaan belum sempat menikah sehingga tidak punya anak namanya Zakaria. Mahum? Naam. Di antara para ulama yang lainnya yang ahlus sunnah juga meninggal tapi belum sempat menikah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala Abu Abbas. Na'am barakallahu fikum. Beliau juga tidak punya anak namanya Abbas. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-haditsu at-tasi'u wal 20. Hadis yang ke-29. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal kunyahnya siapa? Sudah kita lewati dulu. Siapa kunyahnya Mu'ad bin Jabal? Antum? Abu Abdurrahman. Wa an Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka. Qala laqad sa'altani an 'azimin. Akhirnya Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang besar. Jadi pertanyaan ini dianggap oleh Rasulullah pertanyaan yang besar. Karena menanyakan tentang sesuatu apa yang bisa membuat masuk surga dan menjauhkan dari api neraka. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya amalan tersebut sangat mudah bagi orang yang Allah Taala mudahkan. Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Perhatikan ini, amalan-amalan yang bisa membuat seorang hamba masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Tauhid berarti. Pertama adalah apa? Tauhid, ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan menunggalkan Allah taala dalam peribadatan. Sudah kami lewati dan antum sekalian sudah sering mendengarkannya tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Tiga pembagian tauhid ini barakallahu fiqum. Yang paling besar dan inti ada tauhid apa? Alhamdulillah. Tiga tauhid ini uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Tauhid yang paling inti dan haruskan tauhid apa? Apa? Tiga tauhid ini tauhid yang inti dan diharuskan tauhid apa? Uluhiyah, ingatnya, uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah saja masih belum cukup. Oleh karena itu orang-orang kufar terdahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah perangi. Mereka meyakini siapa yang menciptakan langit dan bumi Allah, siapa yang menciptakan manusia Allah, siapa yang mengatur alam semesta Allah. Tapi pengakuan seperti ini enggak dianggap karena baru tauhid apa? Ar-rububiyah. Yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Kaidahnya Na'am barakallahu fikum. Tauhidul al-uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar rububiyah Wa tauhid ar-rububiyyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Paham ya? Tauhid rububiyah itu mengharuskan juga mentauhidkan uluhiyah. Tetapi kalau sudah mentauhidkan uluhiyah, terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Itu kaidah yang sering diulang-ulang oleh para ulama agar kita semuanya faham. Kenapa sih orang-orang kafir terdahulu kok diperangi Rasulullah? Padahal mereka kan meyakini ya Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Kita katakan karena mereka belum tauhidkan apa? Uluhiyah. Mereka masih nyembah berhala, nyembah patung, ya enggak? Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah mendakwakan tauhid mereka marah, enggak setuju. Nah, barakallahu fikum ya Muhammad ali hada jama'tana. Marah-marah mereka. Nah, ketika dikumpulkan untuk untuk apa? Barakallahu fikum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak terima. Menunjukkan bahwasanya apa? Mereka tuh faham makna la ilaha illallah, gitu loh. Cuman mereka enggak menerapkan, enggak mau kalau meninggalkan berhala-berhala yang ada. Karena konsekuensi la ilaha illallah an-nafyu wal isbat. Konsekuensinya dua rukun ini. Harus. Nah, kita lewati ya. La ilaha illallah terkandung di dalamnya berapa? dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Maksudnya peniadaan bagaimana? Nafyu jami' ma yu'bad min dunillah. Meniadakan seluruh yang disembah selain Allah taala itu namanya nafyu. Isbat maksudnya bagaimana? Isbatu al-ibadah kulliha lillahi jalla wa ala. Menetapkan seluruh peribadatan murni seluruhnya untuk Allah taala An-nafi wal isbat. Paham soalnya ya? Nah, mereka paham. Faham makna la ilaha illallah. Buktinya mereka enggak mengucapkan. Kenapa kok enggak mengucapkan? Karena konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala, enggak mau mereka. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ini amalan yang pertama Rasulullah mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Yang berikutnya wa tuqimus shalah dan engkau menegakkan salat. Kenapa salat nomor dua? Kok enggak nomor pertama gitu? Katanya amalan yang pertama kali seorang hamba nanti dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Tapi kenapa nomor dua? Kenapa tidak nomor satu? Karena salat pun enggak diterima kecuali dengan tauhid. Paham ya? Harus mentauhidkan terlebih dahulu. Oleh karena itu rukun Islam yang lima yang pertama apa? Syahadatain. Ya enggak? Syahadatain terkandung di dalamnya tauhid. Mahum salah, bukan langsung salat. Tauhid terlebih dahulu. Kalau orang salat tanpa tauhid, salat misalkan menghadap kuburan, salat nyembah para wali misalkan, enggak diterima salatnya. Mahum salah? Nah, jadi salat di sini kenapa di nomor kan? Karena yang namanya salat tidaklah diterima kecuali dengan tauhid. Tauhid yang nomor pertama. Naam. Ikhwan fillah, azza wa jalla. Kemudian berikutnya wa tu'tiyaz zakah Naam wa tu'tiz zakah dan engkau menunaikan zakat. Zakat wajib barakallahu fikum. Zakat wajib, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah tentunya kita faham. Kita tunaikan ketika menjelang salat Id ditunaikan. Nah, maksudnya yang paling afdalnya ketika antum sebelum berangkat salat Id, paham ya? Sebelum ditunaikan salat Id itu paling afdal kalau memungkinkan. Tapi kalau mungkin banyak kesibukan boleh apa? boleh diawalkan intinya apa barakallahu fikum setelah matahari terbenam paham ya bisa dikatakan malam satu syawal itu sudah boleh bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri pun diperbolehkan maksudnya ini ya cuman yang afdalnya ingat-ingat yang afdalnya adalah ketika antum mau berangkat ke musola mau berangkat menuju ke lapangan untuk melakukan solat itu yang paling afdal kalau memungkinkan mohon insyaallah dan yang paling abdul diberikan langsung kepada pihak yang berwajib. Maksudnya orang-orang yang berhak kita serahkan langsung kepada orang yang membutuhkan, orang fuqara wal masakin. Dititipkan enggak masalah min babi tawkil, perwakilan dititipkan enggak masalah, cuman titipkan kepada orang-orang yang amanah. Paham ya? Jangan dititipkan kepada sembarang orang, tapi orang-orang yang amanah yang benar-benar menyalurkan zakatnya. Itu zakat fitrah. Zakat harta sudah kami sebutkan berkali-kali hanya sekedar mengulang kembali Zakat harta ukurannya adalah kembali ke zaman terdahulu. Zaman terdahulu harta itu imma dinar imma dirham. Dinar mata uang terbuat dari emas. Dirham mata uang terbuat dari perak. Ukurannya kalau antum punya harta lebih, harta simpanan, ingat-ingat harta simpanan, bukan harta yang kita gunakan untuk keseharian, belanja atau semisalnya bukan bukan rumah yang kita huni, bukan mobil yang kita naikin, harta simpanan. Kalau terpenuhi dua syarat, haul. Yang pertama setahun penuh, yang kedua apa? Nisab, batasan kadar harta tersebut. Kalau terpenuhi dua perkara ini, wajib bagi dia untuk menunaikan apa? Zakat. Nah, sekarang pertanyaannya yang masih ingat. 6. Zakat harta kalau diukur dengan emas ketika sudah mencapai berapa? Berapa dinar? 20 dinar. Ingat-ingat, 20 dinar. 20 dinar ini setingkat dengan senilai dengan berapa emas? 6. Senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Bukan yang 23 ya. Bukan yang 22, 24 karat. Yang ori, yang murni. Paham itu ya? Setingkat dengan itu, senilai dengan itu, kok antum nilai dengan uang kok senilai 85 gram emas murni 24 karat tadi mengeluarkan zakat 2,5 persennya. Tahu ya? 2,5 persennya. Ini kita sebutkan global dulu ya. Kalau diukur dengan perak berapa? Antum masih ingat nggak? Apa? Berapa? Berapa dirham? 200 dirham. 200 dirham senilai dengan berapa gram Abdullah? Ewan? Lupa lah Pak, khair insyaallah. Antum ingat? Antum ingat? 59 terlalu sedikit. 595, ingat-ingat. Jadi kalau dinilai dengan perak ketika senilai dengan 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ingat-ingat ini ya. 595 gram perak murni baru mengeluarkan zakat. Berapa? 2,5 persennya. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang jadikan patokan. Yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam, hafizahullah taala wa taala wa ra'ahu adalah apa? Pendapat yang kedua yaitu diukur dengan perak. Kenapa? Karena lebih tepat untuk segera sampai kepada tangannya orang-orang fuqara wal masakin. Karena perak lebih murah. Kalau emas kan mahal. Nunggu antum harta sampai senilai 85 gram emas murni 24 karat lama enggak kira-kira? Lama. Tapi kalau perak cepat. Perak itu kan harganya murah. Tapi ingat nilainya kalau sudah 595 gram. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya dilihat tabungan antum dilihat dulu. Sudah setahun penuh belum? Sudah. Ternyata antum hitung. Setahun penuh, ketika tahun akhir-akhir itu ya bulan akhir-akhir setahun full penuh tadi itu dihitung. Oh ternyata kok uangnya ini kalau dibelikan perak itu sudah dapat 596 berarti melebihi nisabnya zakat 2,5 persennya atau pas 595 gram perak berarti apa dikurangi dua setengah persennya dizakatkan sudah selesai. Jadi kita nggak usah pakai yang emas ya, pakai yang perak itu pendapat yang lebih kuat karena lebih cepat untuk sampai ke tangannya fuqara dan masakin. Amlum. Tapi ternyata kok atom hitung, oh dihitung ternyata dinilai dengan perak tadi baru dapat berapa? Baru dapat diperkirakan 594 nggak ada zakat. Apa maksudnya ya? Jadi ingat-ingat ya, dua patokan tadi kalau emas 85 gram emas murni 24 karat. Kan karat-karatnya kan macam-macam kan, ada yang 22 karat, ada yang 23 karat, ada yang 25, <laughs> ada yang 24 karat, paham ya? Itu. Nah, kalau sudah mencapai seperti itu, keluarkan setengah persennya. Itu kalau emas. Tapi para ulama lebih cenderung apa? Nah, barakallahu fikum menguatkan yang kedua, perak. Karena perak itu lebih murah harganya dan orang yang nyimpan tadi lebih cepat mengeluarkan zakatnya. Orang-orang fukara wal masakin senang mereka segera mendapatkan jatahnya. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Berapa gram tadi? Perak 595 gram perak murni. Senilai dengan berapa dirham tadi? Abdullah Senilai dengan berapa dirham tadi? 200. Jangan sampai keliru, tertukar-tukar. 200 dirham itu senilai dengan 595 gram perak. Paham? 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni 24 karatan itu. Berarti kalau kita yang ngatur simpan kok bentuknya uang, harta gitu, nabung, celengan misalkan, Setahun penuh ternyata kok telangnya penuh juga, ya, dihitung. Ternyata untuk beli emas kok dapat 85 86 misalkan taruhlah atau 85 gram emas murni 24 karat kalau patokannya emas sudah keluar zakat. Patokannya perak lebih-lebih lagi. Paham maksudnya nih ya? Ini sekedar faedah biar antum nanti nggak bingung dalam menzakatkan harta gitu loh. Ini ingatnya ada tabungannya. Ya, tabungannya berarti uang sisa uang yang antum tabung. Adapun uang yang antum gunakan setiap hari jual beli atau setiap hari digunakan untuk makan, paham ya? Kendaraan, motor yang antum naiki, rumah yang antum tempati itu enggak perlu. Maksudnya ya, na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, wa tasum Ramadan dan engkau puasa Ramadan. Kita sudah berada di akhir-akhir daripada bulan-bulan yang mendekati bulan Ramadan. Oleh karena itu puasa Ramadan termasuk salah satu apa? amalan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang ber takwa. Jadi berpuasa itu diwajibkan barakallahu fikum bagi siapa? Bagi orang-orang yang mampu. Adapun yang tidak mampu di saat itu mungkin karena sakit atau safar boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang lagi safar atau sakit boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Mahum insyaallah berikutnya. Wa bait dan haji ke Baitul Haram. Haji nan ke Baitul Haram. Tentunya yang namanya haji ya ke sana enggak ada yang tempat lainnya. Oleh karena itu kalau mampu, ini kalau untuk haji ada dua. Kemampuannya dihitung dua dari apa barakallahu fikum, kemampuannya dinilai atau diukur dari dua perkara. Pertama, badannya, kesehatannya, kekuatan badannya. Yang kedua adalah hartanya. Punya harta enggak dia? Harta punya melimpah kok dia enggak mampu, karena sakit parah misalkan boleh diwakilkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau dia badannya Masya Allah kekar, misalnya, badannya kekar besar gitu ya, tapi uang nggak punya, sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sabar. Punya niatan baik, niatan bagus, sudah tercatat, tertulis. Wahana berniatan berkeinginan umroh semoga Allah telah mudahkan tapi enggak enggak juga umroh-umroh misalkan belum juga umroh misalkan Insya insyaallah bi'idillah, dia dapat pahala niatnya. Apa maksudnya ya? Jadi dua kemampuan tadi itu mampu badan dan fisik zakatnya, mampu hartanya. Mohon soalnya ya? Naam. Sumakal kemudian Rasulullah menyatakan ala adulluk ala abwabil khair. Apakah kamu mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Perhatikan Rasulullah langsung menunjukkan pintu menawarkan pintu-pintu kebaikan kepada siapa Mu'ab bin Jabal. Apakah kamu mau Aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah apa? Tameng, penjagaan benteng. Orang disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang belum mampu menikah pun puasa bentengnya. Bukan bukan yang lainnya. Hadis siapa itu muttafaqun alaih dari hadisnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syar syabab, Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa asanu lil farj. Eh, kemudian apa? Faman lam yastati' nah, barakallahu fikum faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya di dalam pernikahan itu perhatikan baik-baik lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa untuk menjaga kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu nikah maka puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah wijak sebagai tameng benteng agar dia aman daripada apa? kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumu junnah, puasa itu adalah tameng. was sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nara masyaallah sedangkan sedekah ini berarti keutamaan sedekah ya dan sedekah atau sedekah itu nah memadamkan menggugurkan dosa sebagaimana apa air memadamkan api jadi orang kalau sedekah apapun yang dia sedekahkan baik berupa ilmu atau berupa harta berupa makanan ataupun pakaian itu dia niatkan sodakah ternyata sebagai penggugur dosa. Penggugur dosa. Bayangkan, dipermisalkan bagaikan apa air yang memadamkan api. Api nyala, dipadamkan oleh air tersebut. Dosa banyak, tapi karena sering sedekah, akhirnya dosa tadi berguguran sedikit demi sedikit. Mahum insyaallah? Naam. Ikhwani fiddin din, azza wa Kemudian amalan berikutnya yang seringnya orang lalai dan bermudah-mudahan dan bahkan banyak orang yang belum faham itu meninggalkannya wasolatul rajuli min jawfil lain termasuk amalan pintu-pintu kebaikan adalah apa Solatnya seseorang di pertengahan malam yang paling abdul kapan sepertiga malam terakhir akhir malam Solatnya disaksikan oleh para malaikat ini yang dikenal dengan solat tahajud kiamun lain jangan bermalas-malasan baik yang masih bujang maupun berkeluarga semangat hidupkan rumah-rumahnya hidupkan mata-matanya jangan apa enak-enak tidur terus karena apa ini termasuk amalan yang sangat terpuji qiyamul lail salat malam antum enggak mampu banyak cukup tiga rakaat dua rakaat salam ditutup dengan satu rakaat witir selesai kalau enggak mampu banyak tapi yang paling utama ada istimrarnya sedikit tapi istimrar itu lebih Allah Taala cintai dibanding langsung banyak setelah itu nggak pernah sholat sama sekali. Datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Aisyah ummil mu'minin ummi Abdullah radhiyallahu anha Rasulullah menyatakan apa? Ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla ma dawama alaihi sahibuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling Allah Taala cintai di sisi Allah Taala adalah apa? Adalah orang yang mengamalkan itu kontinu walaupun sedikit. Jadi walaupun tiga rakaat tapi terus menerus bagus. Antum kalau sudah membiasakan sholat malam, sekali saja nggak melakukan sholat malam merasa kehilangan. Wah tadi kok nggak sholatnya? Biasanya seperti itu. Tapi kalau belum terbiasa yang berat. Nam ya? Karena ini ibadah bukan perkara yang sepele ini ya. Ini namanya ibadah berat sekali ya kan. Yang ringan apa? Istirahat. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kalau namanya ibadah berat harus ada upaya, usaha, terutama sepertiga malam terakhir. Boleh nggak kita awalkan? Disebutkan dalam hadis yang sahih kalau tidak mampu bangun malam, boleh diawalkan sebelum tidur, tapi abdolnya yang namanya tahajud qiyamul lail dilakukan setelah dia tidur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Dan ambillah dari sebagian malam itu untuk bertahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Paham ya? Qiyamul lail, terutama sepertiga malam terakhir bertepatan dengan apa turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Memberikan berapa jaminan kemarin Abdullah? Tiga jaminan. Pertama, minta ampunan diampuni. Kedua, berdoa dikabulkan. Ketiga, meminta diberi. Coba kurang apa? Ini nggak dijumpai dalam sehari semalam dua kali sama sekali saja seperti kemarin terakhir. Semangat warakallahu fikum na'an yang mutazawwij ataupun yang masih nah mutazawwijun ataupun uzzab yang masih bujangan maupun sudah menikah pun semangat untuk menegakkan qiyamul lail karena qiyamul lail ini penting sekali. Hidupkan rumah-rumah kita. Kalau misalkan nggak bisa bangun bagaimana? Pakai alarm. Semuanya serba ada sekarang itu. Paham ya? Yang jelas jangan sampai apa barakallahu fikum kita sengaja malas-malasan. Apa kalau Imam Ahmad mengenai orang yang nanti tidak pernah mau salat malam meninggalkan qiyamul lail kata beliau rajulun su, lelaki yang jelek. Maksudnya bagaimana? Salat malam kok enggak mau. Paham ya? Padahal di dalam salat malam tersebut faedahnya sangat besar barakallahu fikum. Naam. bisa samping Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, salatnya disaksikan oleh siapa tadi? Para malaikat. Naam barakallahu fikum. Jangan malas-malasan ya salat malam ini. Qala kemudian Rasulullah menyatakan tsummatala kemudian Rasulullah membacakan tatajafa junubuhum anil madaji'. Na'am barakallahu fikum Maksudnya apa maksudnya ayat ini? Maksudnya nah mereka tidak membaringkan badan-badan mereka di tempat pembaringan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hatta balagha ya'malun sampai mereka mengerjakannya. Maksudnya yang mulai salat malam, enggak tidur terus gitu loh. Paham ya? Karena jam-jam segitu, jam-jam 3 malam itu apalagi musim hujan, itu bisa dikatakan dingin-dinginnya. Ya enggak? Apalagi hujan deras gitu ya, atau hujan rintik-rintik lah taruhlah. Itu terkadang mendengar suara hujan itu nikmat sekali. Apalagi kalau hanyut sekalian. Allah musta'ala bas. Kalau sekali dua kali itu masih wajar lah. Tapi kalau berkali-kali jangan. Karena ini namanya seperti ini ujian, cobaan. Nah, barakallahu fikum tayyib. Ujian atau cobaan. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Menegakkan amalan-amalan kebaikan yang seperti ini. Hukumnya apa sih? Qiyamul mulai. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sudah kita lewati dulu ya. Termasuk amalan yang dikenal dengan sunnah muakkadah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Dua-duanya atau amalan tersebut adalah qiyamul lail, salat malam ini. Paham ya? Ya, masuk dalamnya witir juga. Kemudian salat dua rakaat sebelum subuh. Ewa. Jadi jangan sampai antum terlambat. Dua rakaat sebelum subuh itu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kerja dua pekan bisa nggak nandingi dikumpulkan gajinya dua pekan tadi untuk nandingi nggak bisa dua rakaat dua rakaat barakallahu fikum al fajri khairun minat dunya wa pihah. dua rakaat sebelum subuh itu pahalanya apa lebih baik daripada dunia dan seisinya coba bayangkan rentetan daripada salat malam qiyamul lail utamanya besar tambah lagi dua rakaat sebelum subuh, tambah sholat subuh lagi. Nah ini kebanyakan orang-orang awam yang jauh dari ilmu sudah nggak sholat malam, nggak sholat sebelum subuh, subuhnya pun nggak sholat juga. Paham ya? Bangunnya jam 8 pagi misalkan, langsung berangkat kerja. Allah musta'an banyak seperti itu ya. Semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka. Nasallaha an yahdiyahum. Na'am barakallahu fikum. Ini termasuk amalan yang bagus. Sumakal kemudian setelah itu Rasulullah masih mengatakan ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli wa amudihi wa dirwati salamihi. Apakah kamu mau aku tunjukkan na barakallahu pokok dari perkara seluruhnya dan tiangnya serta puncak yang paling tingginya? Qultu bala ya Rasulullah. Aku pun menjawab tentu wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah menawarkan lagi, kamu mau enggak? Aku tunjukkan pokok yang paling inti dan tiangnya kemudian serta puncak yang paling tingginya. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala rasul amri pokok semua perkara al-Islam. Intinya pertama Islam ini. Wa amudhu tiangnya as-shalah. Pondasinya tadi Islam. Tiangnya salat. Jadi kalau orang kok cuman Islam KTP-nya, orangnya nggak sholat berarti nggak ada tiang. Bangunan kalau nggak ada tiangnya biasanya tidak sekuat kalau ada tiangnya. Kita lihat di sini. watu salami dan puncak yang paling tingginya jihad. Islam, sholat, jihad fisabilillah. Ingat-ingat ya, kalau antum mendengar lafaz jihad, hukum globalnya dimaksudnya jihad melawan ada, jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, perang di medan ma'rakah, di medan peperangan. Cuma yang namanya jihad itu maknanya macam-macam. Antum ketika berperang melawan kebodohan yang ada pada diri antum pun jihad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena jihad itu kan nah barakallahu fikum bisa dikatakan apa? memerangi diri sendiri atau memerangi kebodohan yang ada pada dirinya itu juga jihad. Berperang melawan biar hilang. Paham ya? Dibersihkan dari kotoran kesyirikan, kebid'ahan, itu namanya jihad. Nah, sudah kita lewati kan tahapan-tahapan jihad. Pertama jihadun nafas, kedua jihadus syaitan, yang ketiga jihadul a'da, ya enggak? Jihad melawan hawa nafsu penting. Hawa nafsu kita harus tundukkan dengan dalil. Jangan malah dalil ditundukkan dengan hawa nafsu. Paham ya? Ada dalil ditentang sama dia, ditundukkan dengan hawa nafsunya jangan. Tapi bagaimana caranya hawa nafsu tunduk dengan dalil? Setelah itu masih ada musuh lagi, setan. Ini setan berbahaya sekali. Musuh setan ini kita harus kuat juga karena setan itu membisik-bisiki agar hamba itu berubah niatan. Ayo berangkat jihad. Ternyata niatannya apa? Ingin mendapatkan harta, mendapatkan gelar, mendapatkan apa? julukan. Itu enggak benar. Diperangi dulu setan ini biar niatnya tulus. Jihad itu hanya menegakkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu baru jihad akda. Jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Mahum insyaallah ya. Eh wa na'am. Summa qala kemudian Rasulullah menyatakan ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli atau bimalaki bimalaki dzalika kulli apakah kalian mau apakah engkau mau aku tunjukkan sesuatu yang bisa menahan itu seluruhnya nah barakallahu fikum maksudnya menahan bagaimana menahan agar terwujudkan semuanya dan menahan diri agar tidak terjerumus dalam na barakallahu fikum neraka. Qultu aku pun menjawab bala ya Nabi Allah. Tentu wahai Nabi Allah. Fa akhadha bi lisanihi. Akhirnya Rasulullah apa? mengambil atau memegang lisannya, lidah. Dipegang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah menunjukkan dalam artian secara tidak langsungnya mengisyaratkan kuffa 'alaika hada. Tahanlah lisanmu ini. Karena lisan ini kan orang berbicara karena ada ada lidah ini. Eh? Orang berbicara karena ada lidah, coba kalau lidahnya putus. Bisa bicara enggak kira-kira? Enggak bisa. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ini, jaga baik-baik lisan ini. Kenapa? Fakultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita juga dihukum, diazab oleh oleh Allah taala dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala saqilatka ummuka ya Mu'adz ini ungkapan tentang keheran-heranan. Paham ya? Seakan-akan apa? Na'am barakallahu fikum alangkah sedihnya engkau kehilangan ibu wahai Mu'ad. Itu kalau terjemahan globalnya seperti itu. Cuman maknanya apa? Eh, maknanya maknanya itu Rasulullah itu heran gitu loh. Nah, maksudnya lisan ini berbahaya sekali. Tapi Mu'ad bin Jabal masih menanyakan gitu loh. Paham ya? Akhirnya Rasulullah sakinat ka ya ummuka ya Mu'ad. Alangkah sedihnya engkau kehilangan ibu wahai Mu'ad. Maksudnya ini ungkapan keheran-heranan. Paham ya? Naam. Wa hal yaqbun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa ini artinya. Hal di situ bukan hal istifhamiyah karena setelahnya ada illa, tapi halnya hal nafiyah. Paham ya? Jadi kalau ada hal kok setelahnya ada illa itu halnya bukan apakah itu. Eh, tapi apa? Nah barakallahu fikum tidaklah. Eh, tidaklah sesuatu yang membuat manusia tertelungkup ke dalam neraka wajah-wajah mereka dan hidung-hidung mereka kecuali sebabnya adalah al alsinatihim sebabnya adalah hasil-hasil panenan dari lisan-lisan mereka ucapannya buruk jelek sukanya dimaki orang suka menghina orang hindari Si babul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Mahum insyaallah ya. Nah, upayakan kita berucap dengan ucapan yang jujur, yang baik, yang bagus. Barakallahu fikum seperti itu. Ini lisan berbahaya sekali. Orang terkadang tawuran. Antum lihat di jalan-jalan tawuran, anak-anak SMA, SMP itu sebabnya apa di antaranya? Lisan. Paham ya? Misuh-misuh. Paham ya? Saling adu mulut, enggak bisa ditahan. Akhirnya kelahi. Benar atau tidak? Coba kalau enggak punya lisan. Semuanya diam karena lisan ini termasuk alat yang membantu untuk berbicara. Kalau misalnya lisannya diputus, dioperasi misalnya diputus misalkan, bagaimana? Enggak bisa bicara. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Tahan lisanmu ini," kata Rasulullah sambil memegang lisannya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Tidaklah manusia itu ditelungkupkan wajah-wajah mereka dan juga hidung-hidung mereka ke neraka, melainkan sebabnya apa? Li, melainkan sebabnya kenapa? Panenan hasil daripada lisan-lisan mereka." Na'am barakallahu fikum. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Al-Imam At-Tirmizi sudah kita lewati pembahasannya, siapa nama dan kunyahnya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah Nama Al-Imam at tirmizi rahimahullah. Nama Sudah ketemu belum? Khair insya Allah. Udah ketemu? Siapa? Abu Muhammad? Abu Isa? Siapa Muhammad bin? Ayo, jangan sampai keliru tulisannya. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala. Naam. Hadisnya ini hasan dan sahih. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an wa ra'aykum. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu, "Hadza haditsun 'azimun yarsumu fihi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at tariqa alladhi yuwassilu sahibahu ila al-jannah wa yub'iduhu min an-nar." Ini adalah hadis yang besar dan agung yang Rasulullah menggambarkan jalan yang bisa menghantarkan pelakunya ke surga dan menjauhkan pelakunya dari api neraka. Bayangkan Rasulullah menggambarkan. Pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah kita lewati semua rincian-rincian tadi itu. Wa hadza yahtajuhu kullu muslimin. Yang mana seperti ini dibutuhkan setiap orang muslim. kullu muslimin yuridu dukhulal jannah wan najata minan nar. Setiap muslim pasti dia apa? Pengen masuk surga, dan pengen selamat dari api neraka. Kalau ada orang muslim mengatakan, "Ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surgamu dan bukan karena takut nerakamu, tapi cinta kepadamu." <laughs> Paham ya? Orang-orang sufi ya, sebagian sufi itu kan bertingkat-tingkat jenisnya. Ada sufiah ini, sufiah itu, paham ya? Ada yang bisa dikatakan tingkatan tinggi, tingkatan pertengahan. Nah, barakallahu fikum, itu ada yang tingkatan ekstrim mengatakan ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka janganlah aku masukkan ke surgamu. Kalau seandainya aku beribadah karena takut dengan nerakamu, masukkanlah sekalian dalam nerakamu. Paham ya? Tapi kami beribadah kepadamu karena cinta. Jadi ngandalkan cinta saja. Paham ya? Cinta kepada Allah Ta'ala, gak mengharapkan surga, gak takut neraka, bayangkan. Ini kan sudah bisa dikatakan apa? Rusak Paham ya? Ini akidah pemikiran yang rusak. Jadi mereka kalau mengandalkan mencinta saja. Adapun ahlus sunnati wal jamaah menggabungkan tiga perkara. Beribadah karena cinta Allah, mengharapkan surganya dan takut terhadap nerakanya. Ya enggak? Tapi sebagian sufiah tadi itu. Eh, ya Allah, kami beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surgamu dan bukan karena takut nerakamu, tapi karena cinta. Oh ya karena cinta kepadamu. Benar atau enggak nih? Kelihatannya kalamnya bagus kelihatannya, tapi ingat dua perkara ini. Bukan mengharapkan surga, bukan takut neraka itu loh. Kalau kalau kita bagaimana? Kalau kita beribadah kepada Allah Taala karena cinta, mengharapkan surga dan takut neraka. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat. Walakin matari setiap orang pengen masuk surga dan selamat dari neraka, tapi apa jalannya? Lidzalika sa'ala Mu'adz radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna al-insana laysa bi sita'atihi an ya'rifa tariqal jannah min tariqin nar illa min nahiyatil wahyi al munazzal 'ala rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Apa artinya? Kenapa kok Mu'ad bin Jabal tanya? Dikarenakan manusia itu enggak punya kemampuan untuk mengetahui jalan menuju surga dan apa jalan yang mengantarkan kepada neraka kecuali dengan cara apa? kecuali dengan cara atau dari sisi wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum salah ya. Jadi enggak sembarangan. Setiap orang pengen masuk surga tapi taatilah Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang sahih Rawahul Bukhari ya enggak? Rawahul Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu sebenarnya masuk surga. Semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Inilah wa man ya'ba ya Rasulullah? Akhirnya dikatakan, siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan masuk surga. Jadi orang-orang yang enggan masuk surga adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu musta'an. Naam. Wallahu subhanahu lam lam yakilna ila uqulina wa tafkirina wa tasawuratina wa inna ma arsala hadzal rasul. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita, tidak menitipkan kepada akal-akal kita, pikiran-pikiran kita, gambaran-gambaran kita. Tapi Allah Ta'ala mengutus Rasul tersebut. Paham belum? Jadi kita tahu jalan surga, tahu jalan menuju surga, dan tahu jalan-jalan yang menghantarkan kepada api neraka itu melalui jalan wahyu. Melalui jalan wahyu, Tidak sembarangan. Naam. Karena sudah kita lewati Al-Qur'an was sunnah dua-duanya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam, di dalam hadis Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Ala inni utitul Qur'an wa mislahu Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Maksudnya apa? Sunnah. Al-Qur'an sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa anzala hadzal kitab dan Allah Ta'ala telah menurunkan kitab ini. Kitab apa? Kitab apa yang turunkan? Al-Qur'an. Min ajli an yubayyana lana tariqal jannah wa tariqan nar. Dalam rangka tujuannya adalah menjelaskan kepada kita jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jangan ucapannya seperti orang-orang yang kita semuanya kan walaupun berbeda-beda cara tujuannya sama katanya. Paham ya? Berbeda-beda cara, berbeda-beda madhab, berbeda-beda keyakinan, tujuannya kan sama mencari surga katanya. Bagaimana cara jawabnya ini kalau ada orang ngomong itu? Biarkan orang berbeda-beda pendapat, berbeda-beda keyakinan, berbeda manhaj, berbeda jalan prinsip pun, tujuannya kan sama ke surga katanya. Kita katakan jalan menuju surga itu cuma satu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau mereka mau berbeda kemana coba? Dicek lagi jalannya kemana jalannya. Jalan menuju surga itu cuma jalan satu yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili Artinya apa? Sesungguhnya ini adalah jalanku kata Allah Taala. Jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan mengikuti jalan yang bercabang. Karena jalan yang bercabang tersebut ada kemungkinan setan-setan menyeru untuk kepada kebatilan dan juga kesesatan. Na'am barakallahu fikum. Jadi jalan menuju surga adalah apa? Al-Qur'an was sunnah Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kawan? Naam. Paham ya syahidnya? Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan dalil yang bisa menghantarkan kepada surga Allah taala dan Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi jangan sekali-kali antum melenteng, menyeleweng dari jalan Al-Qur'an was sunnah. Sedikit pun jangan. Nah, barakallahu fikum bersabar di atasnya. Dengan cobaan-cobaan yang ada bersabar. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita ambil dikit lagi. Wa fi hadha dalilun ala wujubi su'ali ahli ilm an din. Perhatikan baik-baik ini. Di sini ada pendalilan tentang wajibnya bertanya kepada ahli ilm tentang perkara agama. Antum kalau perkara agama jangan tanya ke tukang emas pergi ke toko emas antum tanyain jalannya apa pak bang ya nggak tahu dia karena antum salah alamat nah ya tanyanya jangan kepada toko emas tadi atau antum pergi ke toko bangunan paham ya jalannya mana kalau isbal haram antum dikasih paku nanti <laughs> maksudnya apa maksudnya itu bukan jalannya bukan jalurnya bukan jalurnya ya kita lihat kata beliau li'annaha la al anha ulama karena perkara agama tidaklah ditanya tentangnya kecuali apa? Para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kalian kepada ahli ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Jadi semuanya diletakkan pada tempatnya. Oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya sebagian para sahabat saat itu mengenai apa? Nah, barakallahu fikum mengenai Nah, tanaman masalah kurma, paham ya? Nah, barakallahu fiikum Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian jadi kalau perkara dunia tanyakan kepada ahlinya nggak masalah. Paham ya? Ahli bangunan tanya kepada dia tentang bangunan. Ahli dalam bidang emas tanya sama dia ini emasnya asli atau enggak, ori atau KW. Paham ya? Tanya kepada ahlinya tadi. Tapi kalau masalah agama kalau antum tanya ke tukang bangunan, salah alamat. Paham ya? Salah alamat. Kita lihat di sini. La yus'al anhal atiba. Jangan juga ditanya tentang agama para dokter Antum eh, nanya para dokter, nah kalau fikum obatnya apa ya kira-kira kalau hatinya sakit? Antum ah, dikasih parasetamol nih. <laughs> Allah Maksudnya apa? Maksudnya sakit hati ini sakit hati apa? Subhat, syahwat. Paham ya? Nah, kebodohan. Kalau tanya kepada para ulama, Al-Qur'an al sunnah, al ilman itu? Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Jadi jangan salah alamat ya. Wal muhandisun. Nah, atau juga jangan ditanya tentang agama orang-orang apa para insinyur. Yang ditanya itu adalah apa? Para ulama. Karena ulama itu siapa sih? Ulama itu pewaris para nabi. Na'am barakallahu fiikum na'am. Karena sebutkan dalam hadis yang sahih, "Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa inna mawarathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir." Apa artinya? Sesungguhnya segenap para nabi, mereka itu enggak mewariskan dinar wala dirham. Paham ya? Enggak ada mewariskan uang itu enggak ada tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, harta ilmu tadi itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Namanya. Kemudian apa? Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka lah yang na'am barakallahu fikum mengambil ilmu dari para nabi. Ikhwani fid din azzani wasakumullah. Fa amrud din laisa min madarikul uqul wa innama huwa bil wahyil munazzal. Maka perkara agama, urusan agama itu enggak ada apa? Enggak diserahkan kepada pengetahuan-pengetahuan akal, akan tetapi itu semuanya apa? Dengan wahyu yang telah diturunkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan beliau adalah wahyu yang telah diwahyukan ke kepadanya. Nasallahu alaihi afiyah fid wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.